dan keutamaan-keutamaannya. Kita mulai dengan menyebutkan bahwa ikhlas yang disebutkan dengan bahasa kita memurnikan ibadah atau dengan istilah para ulama kita dengan berbagai macam ungkapan di antaranya ikhlas adalah tasfiyatul amal membersihkan amalan ibadah kita dari kotoran-kotoran kesyirikan dengan niatan murni karena Allah Subhanahu wa taala tasfiyatul amal salih an syawaibi syirki Beberapa ulama mendefinisikan ikhlas seperti itu. Sehingga ikhlas itu adalah orang yang selamat dari syirik besar dan juga selamat dari syirik kecil. Orang itulah yang dimaksudkan, orang itulah yang disebutkan sebagai orang yang mukhlis. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan di dalam beberapa ayat tentang hal ini kita bacakan ucapan ulama kita Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan a'malul qulub hiya al-aslu wa amalul jawarih tab'un wa mukammilatun. Beliau mengatakan amalan hati itu adalah asal. Asal itu artinya pusat. Wa amal jawari taba. Adapun amalan anggota badan penyerta saja. Nah ikhlas itu adalah amalul qalb. Amalan hati. Di mana amalan hati ini jikalau baik maka amalan tubuh pun akan baik. Sebagaimana Nabi Wasallam SAW menyebutkan, Ala inna fil jazadi mudghah. Ida saluhat saluhasa iru amalihi. Atau jazadihi. Wa ida fasadat fasadat sairu jazadihi. Atau kamu qabil Alaihi Wasallam, Ala wahil qalb. Sesungguhnya pada tubuh manusia ada segumpal daging Jikalau segumpal daging ini baik, maka akan baik seluruh anggota badannya. Akan baik pula amalan perbuatan anggota badannya. Namun apabila segumpal darah ini jelek, maka akan jelek peringai perbuatan anggota badan. Ala wahyil qalbu. Ketahuilah segumpal darah itu atau segumpal daging itu adalah al-qalbu, hati. Nah ikhlas ini membuat baik semuanya. Hatinya baik dan anggota pun baik. Anggota itu pun baik. Misal kita ambilkan contoh. Seorang yang ikhlas dalam beribadah semata karena Allah. Maka anggota tubuhnya akan melakukan ibadah juga karena Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Kemudian dia mentaati Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan keikhlasan yang ada dalam hatinya. Sehingga ikhlas ini satu hal yang sangat penting karena itu adalah isi dari hati. Orang yang tidak ikhlas hatinya ria beramal karena ingin dilihat orang. Maka ketika hatinya terdapat ria maka anggota tubuh pun badan ini pun akan melakukan perbuatan untuk ria. Dia pamer, dia carmuk, cari muka, caper, cari perhatian. Kenapa? Karena badan ini mengikuti isi hati. Dan hatinya adalah hati yang ingin ria. Beda dengan orang yang hatinya ikhlas. Beribadah karena Allah, tidak pedulikan pujian dan sanjungan orang. Tidak, dia tetap aja melakukan itu. Ada orang, tidak ada orang, ada yang muji atau tidak ada yang memuji, ya dia tetap ibadah. Dimanapun dia berada, dia akan ibadah. Karena apa? Hatinya melakukan itu karena Allah Azza wa Maka anggota tubuh pun, badan pun akan ibadah kepada Allah dimanapun dia berada. Mendapatkan pujian atau tidak mendapatkan sanjungan tetap merubah dia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami hadirin? Itu semuanya faktor utama adalah al-qalbu, hati. Dan hati itu menjadi baik manakala hati itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ucapannya Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan wa anna niyata bimanzilati ruh Niat itu kedudukannya kalau pada manusia seperti ruh. Wal amalu bimanzilatil jajad lil a'dha. Adapun amalan adalah ibarat seperti tubuh. Ini ungkapan dari beliau. Sangat indah sekali. Niat itu kedudukannya seperti ruh. Kalau niatnya benar, maka akan melahirkan kehidupan yang benar, yang baik, yang saleh. Tapi kalau niatnya sudah ria, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia, maka ruhnya aja sudah salah. Maka kesalahan ini membawa kepada kesalahan berikutnya, yakni perbuatan badannya. Karena badan ini ngikuti ruh. Rohnya dicabut, ya badannya mati. Ruhnya baik, maka akan baik pula badannya. Baiknya ruh adalah baiknya niatan. Dalam hal ini yang sedang kita sampaikan adalah apa? Al-ikhlas. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Ya. Kata beliau, wal a'malu zahirah la takunu salihatan maqbulatan illa bitawassuti amalul qalbi amalan badan lahiriah salat kita membaca Qur'annya kita puasanya kita haji umrah dan sebagainya itu tidak akan diterima kecuali dengan benarnya hati-hati kita yakni yang dimaksudkan di sini adalah amalul qalbi yang berbentuk keikhlasan. Fainal qalbam malikun atau malakun wal junuduhu karena hati itu ibarat seperti raja dan badan ini ibarat seperti tentara. Ini ungkapan dari beliau. Sehingga betul-betul badan ini mau bagaimana-bagaimana tergantung apa? Isi hati. Ibadah akan baik dan benar manakala isi hatinya baik, ikhlas karena Allah dan seorang akan berbuat mungkar dan jelek, ria dan pamer apabila memang hatinya terlebih dahulu ria. Begitu hati itu ria, maka badan pun akan melakukan amalan ria. Begitu hati ikhlas, maka badan pun akan melakukan amalan secara apa? ikhlas. Hadirin yang kami memuliakan, beberapa definisi tentang ikhlas yang disebutkan oleh para ulama kita di antaranya ucapan al-Imam Sahal bin Abdullah rahimahullah taala beliau mengatakan al-ikhlasu ayyakuna Sukunul abdi wa harakatuhu lillah khalisatan. Ikhlas itu di antara definisinya adalah seorang hamba bergeraknya dan diamnya dia semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bergerak contohnya apa? Ambil air wudhu Ketika dia bergerak ambil air wudhu, apa sih dorongannya? Siapa yang menjadikan pegangan bagi dia mengapa dia wudhu? Karena Allah, bukan karena manusia. Maka dia berwudhu tidak ada pikiran sama sekali ingin dipuji oleh manusia. Yang ada adalah ini saya lakukan atas perintah Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Dia bergerak lagi menuju ke masjid, jalan kaki, dilihat sama orang, nggak peduli masuk ke dalam masjid, sholat lima waktu berjamaah, kemudian dia pulang. Gerakan dia karena Allah. Dan diamnya dia pun karena Allah. Itu namanya ikhlas. Sehingga apa? Intinya adalah hati ini tidak mengharapkan kecuali ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan definisi yang lainnya. tafriul qalb lillah mengosongkan hati dari kepentingan duniawiyah hanya semata mengharapkan ridho Allah saja. Itu juga definisi ikhlas. Tafrihul qalb. Mengosongkan jiwa hanya untuk Allah semata. Sehingga dia beramal adalah dalam rangka untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Harawi bila mengatakan Al-Ikhlas tasfiyatul amal min kulli syawb Al-Imam Al-Harawi mengatakan niat ikhlas itu adalah membersihkan amalan ibadah yang kita lakukan dari semua cabang-cabang yang mengotorinya. ini syirik besar maupun syirik kecil. Al-Imam Sufyan Thawri beliau mengatakan ma'alajtu syai'an ashaddu alayya min niyati innaha tanqalibu alayya perhatikan kalimat beliau Imam Sufyan Thawri mengatakan ma'alajtu tidaklah aku berupaya untuk mengobati asyaddu alayya satu hal yang paling berat bagiku untuk aku obati. Melebihi dari niatku. Karena yang namanya niat itu mudah sekali berbolak-balik. Atau mudah sekali bergonta ganti. Awal niat ikhlas. Di tengah-tengah bisa terkena riak. Ketika ada pujian mulai bergeser ini. Sudah baik-baik ikhlas mulai ada godaan harus diperbaiki niatannya itu terus berjalan terus pada setiap amalan di situ ada niatan Alaj itu aku berupaya untuk mengobati niatan-niatan itu dari berbagai macam dosa-dosa syirik dan itu adalah sesuatu yang paling berat karena ini terus menerus Selama kita masih beribadah, perkara ikhlas, perkara yang harus memiliki porsi diperhatikan terus-menerus. Tidaklah sambil lalu, karena yang namanya hati mudah bergonta-ganti. Bisa dipahami hadirin? Amalan yang dulu sudah ikhlas karena dipuji bisa berbalik menjadi riak. Misal mamanya seorang membantu pembangunan masjid. Menyokong semen satu DO. 200 sak. Umpamanya. Tanpa ada orang tahu. Tanpa ada orang tahu. Setelah berjalan setahun, dua tahun, tiga tahun. Ada yang tahu. Dan kemudian mengatakan padamu. Oh kamu yang dulu kirim semen satu DO ya? Oh Masya Allah luar biasa kamu yang tadinya sudah betul-betul ikhlas, sudah melupakan sodakohnya karena ada pujian dan sanjungan dari panitia. Mulai bajunya sesek pak. Dasi gede. Kenapa? Karena merasa, oh, dia awang-awang dia. Orang sudah baru tahu kebaikanku. Bisa berubah. Bisa berubah. Karena itu nanti akan kita sampaikan di antara sebab-sebab untuk bisa meraih keikhlasan dengan baik adalah menyembunyikan amalan yang telah kita lakukan. Menyembunyikan. Jangan kita pamer. Kalau kita menampakkannya itu sangat berat untuk bisa ikhlas walaupun bisa. Itu semua tergantung hati. Tapi untuk memudahkan supaya bisa ikhlas maka amalan itu jika bisa disembunyikan, maka disembunyikan. Akan kita sampaikan nanti insyaAllah pada salat maghrib. Kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala menafsirkan satu ayat dalam surat Al-Mulk di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Tabarakalladzi eh, zat yang mabarakah barakah biadihil mulk yang di tangannya segala kekuasaan dialah Allah azza wa jal yang menciptakan kehidupan dan kematian ada yang mati, ada yang hidup, silih berganti orang. Bergenerasi demi generasi, bertahun-tahun, berabad-abad sampai hari ini. Dalam rangka apakah itu? Dalam rangka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian semua wahai manusia, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Bukan paling banyak, tapi paling baik ahsanukum a'mala. Orang yang paling baik amalan. Ayyukum ahsanukum amala. Hadirin yang amalkan. Al-Imam Fudail bin Iyad beliau menjelaskan ayat ini. Mari kita dengarkan penjelasan dari beliau. Qala Al-Fudail bin Iyad fi hadhihi al-ayah. Berkata Al-Imam Fudail bin Iyad yang berkaitan dengan ayat ini. Apa makna ahsanuhu amalan? Ahsanu amalan yang paling baik amalannya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlasnya dan yang paling benarnya. Jadi amalan itu amalannya terbaik manakala amalan itu diniatkan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Kila ya Aba Ali, ma wa sebabuhu. Ditanyakan kepada beliau Al-Imam Fudil Mi'iyad, Wa ya Bu Ali. Ya seperti apakah amalan itu yang paling ikhlasnya dan yang paling benarnya? Maka beliau mengatakan, "Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun suwaban lam tuqbal." Sesungguhnya amalan manusia apabila dia ikhlas dalam mengamalkannya namun tidak sesuai dengan bimbingan Rasul maka tidak diterima. Wa idza suwaban wa lam yakun khalisan Demikian pula apabila amalan seorang manusia sudah benar sesuai dengan Rasul, tetapi dia tidak ikhlas, lam yukbal juga tidak diterima. Hati yakuna khalisan sawaban sampai dia melakukan amal itu ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal khalisu ayyakuna lillah. Maka yang namanya ikhlas amalan itu dikerjakan karena Allah waswab ayakun ala sunnah dan amalan itu benar apabila di atas sunnah ini menunjukkan bahwasanya ikhlas kedudukannya sangat tinggi menentukan amalan itu diterima dan tidak diterima sebagaimana kita tahu ikhlas adalah syarat di antara dua syarat yang diterima eh, yang menyebabkan diterimanya amalan Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Dan barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi olehnya, mendapatkan pahala darinya, falyamal 'amalan salihan, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salihan, amalan yang ikhlas karena Allah wala yusyrik amalan yang salihan yakni amalan yang sesuai dengan sunnah wala yusyrik bi ibad hada dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun orang itu dikatakan mukhlis ketika bersih dari semua cabang kesyirikan syirik besarnya dan juga syirik kecilnya ini menunjukkan bahwasanya ikhlas itu kedudukannya sangat tinggi dalam surat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Innama nyatak lain Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Takwa disebutkan oleh Syaikhul Islam Taimiyah dalam tafsir ayat ini adalah annas nas lahum fi hadil ayah salatul aqwal tariqan was manusia dalam hal ini ada tiga bagian. Yang pertama, al-khawarijul mu'tazil yaqulan la yataqabbal Allah illa man ittaqa al-kaba'ir wa 'indahum sahibul kabira la yuqbal minhu hasan dihal bihal. والمرجع يقولون من اتقى شرك السلف الأئمة يقولون لا تقبل إلا من اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به خالصا لوجه الله manusia dalam hal ini Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali dari orang yang bertakwa. Ini mohon di sini kata beliau adalah orang itu melakukannya sesuai dengan sunnah dan ikhlas karena Allah. Karena definisi takwa itu adalah benar dalam perkara itikad dan benar pula dalam hal amalan. Sehingga muttaqin yang dimaukan dalam ayat ini adalah yang disebutkan Imam fudel bin Iyad yang barusan kami bacakan. Yang akan diterima adalah diri orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Dikatakan Syekh Samtemiyah adalah mereka-mereka yang beramal karena Allah, beramal karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu Barulah orang itu dikatakan bertakwa, mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka di sini jikalau beramal karena ria tidak diterima. Dan di sini pula jikalau beramal ternyata amalannya sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah atau dengan kalimat lain amalannya adalah amalan yang bid'ah tidak akan diterima. Kenapa? Karena pelakunya tidak termasuk minal muttaqin. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Senyetak lain yang diterima Allah amalan adalah amalan dari kalangan orang yang bertakwa. Jikalau tidak bertakwa maka tidak akan diterima. Apa itu takwa? Takwa itu adalah beramal karena Allah dan sesuai dengan bimbingan yang ada. Bisa difahami hadirin? Ya, alhamdulillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ikhlas kita akan masuk kepada penyebutan beberapa keutamaan yang dimiliki oleh ikhlas. Ikhlas dengan kalimat lain dia berarti ahlu tauhid tanpa syirik besar tanpa syirik kecil. Itu dipastikan sebagai ahlul jannah. Walaupun dia berbuat maksiat. Ada dua kemungkinan. Allah ampuni dosanya. Sehingga masuk ke dalam surga tanpa siksa. Dan kalau dia memiliki dosa dan Allah tidak berkenan untuk memaafkannya maka disiksa. Tetapi pada ujungnya dia akan diselamatkan darinya. Ini pentingnya yang namanya apa? Ikhlas, yakni tanpa syirik besar maupun tanpa syirik kecil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan ketika beliau ditanya tentang dua hal yang pasti, mal maujibatani wahai Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan dua hal yang pasti? Apa itu dua hal yang pasti? Nabi mengatakan yang pertama, man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati tanpa berbuat syirik, la yusyriku billahi syai'an. Tanpa berbuat syirik, maka kata Nabi, dakhalal jannah pasti masuk surga. Waman mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Dan kepastian yang kedua adalah barang siapa yang mati dengan membawa dosa syirik maka dia pasti di dalam neraka. Tauhid kaum muslimin dalam hal ini al-ikhlas. Bersihnya seorang dari dua syirik besar dan syirik kecil. Ini luar biasa. Akan kita bacakan hadis yang menakjubkan. Seorang hamba yang melakukan banyak dosa. Tetapi Allah memaafkannya. Karena tauhid yang dimiliki olehnya. Dan dimasukkan dia ke dalam jannah. Walaupun dosanya begitu banyak. Dan Allah berkenan memaafkannya. Karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama Allah maafkan. Kemungkinan yang kedua Allah tidak memaafkan. Maka dia akan disiksa. Dan akan dikeluarkan darinya dengan adanya syafaat atau yang lain. Kita bacakan hadis dari kaum muslimin hadis dari Abdullah ibn Amr ibn As. Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah, fayanshuru alaihi tis'atan tis'in sajlan." Akan didatangkan kelak nanti di yaumul qiyamah ada seorang dari umatku kata Nabi. Orang ini memiliki dosa 99 gulung satu gulunya kalau dibentangkan sepanjang mata memandang. Terisi dan tertulis dosa-dosanya. Begitu banyak. Tetapi singkat kisah karena ini sudah masuk waktu maghrib. Saya tidak bacakan Arabnya. Sudah maghribnya ya? Ya sudah. Nanti saja setelah maghrib.